berzikir Dan melanjutkan dengan Majalis ilmu Majalis ilmu, majalis ta'lim maka semua ini adalah merupakan kebaikan yang besar naam pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala maka pada subuh yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita dari hubungan atau pondasi hubungan suami istri yaitu pada pembahasan al-huquq al-mushtarakah awil mumathalah baina az-zawjain yaitu hak yang berserikat di dalamnya antara suami istri. Nah, kita telah menyebutkan dua poin sebagaimana yang dinukilkan yang dijelaskan oleh Syekh Abu Abdul Muiz Ali Farkus hafizahullahu taala yaitu poin yang pertama wajibnya bagi suami istri untuk senantiasa saling mewasiatkan di atas kebenaran di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa saling mengingatkan tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum adalah tajsidul mawadda warahma fil hayati zawjiyah senantiasa keduanya menjaga hubungan yang baik yang dilandasi dengan al mawadda warahma itu sifat kasih dan sayang di dalam kehidupan rumah tangganya naam kita telah menukilkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidakkah aku beritakan pada kalian tentang wanita-wanita penduduk surga yaitu wanita yang penyayang pada suaminya wanita yang melahirkan anak-anaknya wanita yang selalu menjaga kembali kepada suaminya yakni menjaga keadaan suaminya Naam apabila dia tersakiti atau disakiti maka atau dia apabila dia menyakiti atau tersakiti maka dia datang kepada suaminya dan mengambil tangan suaminya kemudian dia mengatakan wallahi demi Allah aku tidak meradzuku ghamdan hatta tarda aku tidak merasakan ngantuk tidak bisa tidur hingga engkau ridha wahai suamiku. Naam. Kita juga telah membacakan menukilkan ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu yaitu beliau menasihat beliau mengatakan kepada istrinya wahai istriku apabila engkau melihat aku marah maka buatlah aku bagaimana menjadi ridho dan sebaliknya apabila aku melihat engkau marah Maka aku akan membuat sesuatu Bagaimana engkau menjadi rido Sehingga tidak ada cara melainkan dengan ini Jika tidak Maka lam nas nastahib Kita tidak akan bisa Langgeng hidup bersama Nah demikian Ucapan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala Anhu Kemudian barakallahu fikum kata beliau Syekh Hafizahullah taala kullu dhalika mashubun bi taharati nafsin wa tibin wa tibi rihin tahqiqan liqoulihi ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman yani dalam upaya mewujudkan kehidupan rumah tangga yang mawaddah warahmah maka dia harus dilandasi dengan kesucian jiwa kebaikan hati roh Nah, sehingga terwujudkanlah rumah tangga yang mawaddah warahmah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, yaitu Allah menciptakan kalian dari jiwa-jiwa kalian, yaitu istri-istri, azwajan, litaskunu ilaiha, yakni kaum wanita, al-hawa, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dari Adam alaihissalam. Dan Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Enam, maka tujuan dari itu kata Allah Taala litaskunu ilaiha agar kalian bisa tinggal, bisa tenang kepadanya, yakni kepada istri tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah dan Allah menjadikan di antara kalian kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir, yang mau menggunakan akal sehatnya. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah taala, "Min tamami rahmatihi bi bani Adam" أن جعل أزواجهم من جنسهم وجعل بينهم وبينهن مودة وهي وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو أو محتاجة إليه في الإنفاق أو لل أو lil ulfati bainahuma wa ghairi dzalik Al Imam Ibn Kathir rahimahullah taala berkata dalam menafsirkan ayat tersebut yakni Ar-Rum ayat 21 di antara kesempurnaan rahmat Allah taala kepada Bani Adam yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada mereka istri-istri dari jenis mereka yakni dari jenis manusia wa ja'ala bainahum wa bainahunna mawaddah wahiyal mahabbah. Kemudian Allah taala menjadikan di antara mereka lelaki dan perempuan, suami dan istri kasih al-mawaddah al wahiyal mahabbah, yaitu mawaddah yang dimaksud adalah cinta. Dijadikan di antara keduanya rasa cinta. Warahmah dan juga rahmat adalah ar-ra'fah, yaitu kasih sayang. Fa rojula yamsikul mar'ata karena seseorang suami menahan istrinya yamsiku almar'ata yakni menahan atau menyimpan istrinya imma li mahabbatihi itu bisa jadi karena kecintaan dia kepada istrinya atau karena kasih sayangnya kepada istri tersebut di antaranya adalah bi an yakuna laha minhu walad karena istri tersebut melahirkan anaknya yang asalnya adalah dari bibit dia yakni dari air lelaki tersebut atau suami tersebut sehingga istrinya mengandung anaknya dan melahirkannya maka dengan itu menimbulkan mahabbah dan ar-ra'fah yaitu cinta dan kasih sayang na'am au muhtajatan ilaihi fil infaq atau disebabkan karena butuhnya dia untuk memberi infak. Naam, atau karena keterpautan di antara keduanya, yakni dalam kasih sayang itu tadi dan selainnya. Semua ini adalah merupakan tanda kesempurnaan rahmat, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada suami istri. Naam, Demikian barakallahu fikum dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsirnya. Maka al mawadda warahmah ini amrani daruri daruriyani li husnil ishrati bainaz zawjain. Maka dua hal ini kasih sayang dan cinta ini adalah dua perkara yang darurat. Nah, dua perkara yang darurat tatkala kehidupan rumah tangga bisa menyatu, bisa tegak di atas persatuan. Nah, antara suami istri, penyatuan hati, mesti ada mawadda warahmah ini. Ini perkara yang darurat barakallahu fikum. Fala budda min tahqiqihima. Harus diwujudkan keduanya, wajib. Walau iktadal amru isti'mal al-ma'arid wal kinayat wat tauriyah bahkan terkadang dalam mewujudkan dua hal tersebut mawaddah warahmah tadi terkadang seseorang suami ataupun istri melakukan ma'arid yakni bentuk diplomasi atau tauriyah ya uh, apa bahasa Indonesia yang lebih tepat Tauriyah ini dia menyebutkan sesuatu yang difahami oleh yang mendengarnya, mendengarkannya lain. Yang dimaksudkan oleh dia lain, yang didengarkan oleh yang diajak bicara itu lain, pemahamannya juga lain. Tetapi dia tidak berdusta. Nah, ini namanya bentuk tauriyah atau al-ma'arir yaitu diplomasi sehingga dalam mewujudkan mawaddah warahmah terkadang suami istri melakukan hal demikian Nah, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni hadis yang sanadnya kepada Ummu Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'ayyid radhiyallahu taala anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwa beliau Ummu Kulthum bintu Uqbah ini pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la a'udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nasi yaqulu al-qawla yuridu as-salah wal-rajulu yaqulu al-qawla fil harbi warrajulu yuhadditsu imra'atahu wal mar'atu tuhadditsu zawjaha Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak menganggap sesuatu itu dusta. Yaitu yang pertama, ar-rajulu seseorang yuslihu bainan nas yang bertujuan mengislahkan antara manusia yang berselisih. Naam. Lalu dia mengucapkan suatu ucapan tauriah tadi, bentuk diplomasi tadi karena dia menginginkan kemaslahatan yakni menginginkan perdamaian, suluh. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-rajulu yaqulul qawla fil harb. Aku tidak menganggap sesuatu itu dusta bagi orang yang mengatakan suatu ucapan dalam peperangan yakni kalau peperangan itu adalah khida, tipu daya. <clears throat> nah, ini kalau contoh jelasnya ya terjadi pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam perang ketika toko salah satu toko dari Quraisy kufar ya mengajak beliau untuk duet ya yakni dalam perang maka ketika itu Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, "Jangan kalian berdua atau berjamaah, yakni satu lawan satu." Ya, maka kafir tersebut menoleh ke arah samping atau ke arah belakangnya. Disangkanya ada yang menemani dia untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Ternyata tidak ada. Ketika dia balik, maka Ali bin Abi Thalib menyergapnya ya sehingga membunuhnya maka setelah itu beliau mengatakan al harbu khida'un bahwa peperangan itu adalah tipu daya nah maka hal ini bukan dusta ini yang disebut dengan tauriyah barakallahu fikum sehingga ini bukan dusta yang soreh tetapi bentuk siasat ya dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih seseorang qadi Seseorang, orang yang ketiga yang mau mendamaikannya harus memahami siasat. Bagaimana cara dia bersiasat untuk bisa mendamaikannya dengan cara tauriah. Ya, tapi tidak dusta dengan terang-terangan. Ya, tetapi bentuknya siasat diplomasi tauriah. Maka ini yang kedua barakallahu fikum yaitu seseorang yang berucap dalam peperangan. Yang ketiga ini syahid pendalilan dari pembahasan kita ar-rajulu yuhadditsu imra'atahu. Seorang suami yang bercerita kepada istrinya atau istri yang menceritakan pada suaminya. Untuk dalam rangka terwujudnya al-mawaddah warahmah itu tadi, terkadang seorang suami berdiplomasi kepada istrinya dan seorang istri berdiplomasi pada suaminya tetapi tidak dusta ya dengan cara terang-terangan. Nah, barakallahu fikum ini tiga hal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menganggapnya sebagai dusta. Nah, <clears throat> ya sama juga kasus Nabi Ibrahim ya. Ketika hendak di apa namanya? didolimi dia bersama istrinya ya Raja Namruz ya yang mengatakan pada waktu itu eh, siapa itu yang bersamamu? Maka Nabi Ibrahim mengatakan ini ukhti. Ya, ini saudara perempuanku ukhti, saudara, maksudnya saudara seiman. Ya, saudara seiman. Karena kalau dia mengatakan istriku, maka diambil oleh didolimi dan diambil oleh sang raja. Ya, maka dia berdiplomasi, bertauriah. nah Barakallahu fikum, maka hal itu boleh dalam kondisi-kondisi yang darurat atau menyerupai darurat dalam rangka mewujudkan al-mawaddah warahmah itu tadi antara suami istri dibolehkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, maka ini dalil menunjukkan bahwa Islam itu betapa semangatnya untuk memelihara kehidupan rumah tangga dengan baik untuk menyatukan mereka dalam kebahagiaan. Nah, dalam kebahagiaan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang perselisihan atau yang semisalnya, maka setelah menempuh berbagai upaya ya, saling mengalah, saling menasihati, ya saling toleransi ternyata permasalahan itu pun masih berlangsung nah belum terselesaikan maka di antara cara terakhir ya atau di antara tahapan-tahapannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yakni dalam suratul nisa Allah taala berfirman wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira jika kalian takut atau khawatir perceraian di antara keduanya perpecahan di antara keduanya suami istri fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha utuslah hakim dari dari pihak lelaki dan hakim dari pihak perempuan. Utus untuk ber, berembuk, ya. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika memang keduanya ini suami istri ini masih menginginkan kebaikan, islah, inginkan perdamaian, maka mesti Allah taala akan memberi taufik kepada keduanya. Nah, kalau keduanya memiliki niat yang baik, niat perdamaian, niat kebaikan. Dengan niat itu Allah Ta'ala akan memberi taufik. Kemudian disatukan. Tapi kalau ada yang niatnya memang tidak benar, tidak baik. Dia tidak menginginkan islah itu. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan beri taufik. Nah, akan dipisahkan di antara keduanya. Barakallahu fikum. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah taala yang Maha mengetahui dan Maha memberitakan. Naam. Maka ini adalah salah satu bentuk tahapan barakallahu fikum setelah sang suami atau istri saling menasehati, kemudian ya setelah bahkan menghijroi dari tempat tidurnya ya suami menghijroi tempat tidurnya dari tempat tidur istrinya kemudian juga kadang-kadang setelah melalui ya pukulan yang tidak memberi bekas pada betisnya ya bukan pada wajahnya dan diharamkan memukul istri pada wajahnya Ya, demikian pula sebaliknya istri pada suaminya, pada wajahnya itu sangat diharamkan barakallahu fikum. Akan tetapi jika terjadi nusyuz dari seorang istri disyariatkan bagi seorang suami setelah menempuh tahapan-tahapannya adalah memukul dengan pukulan yang ghair mubarrih, pukulan yang tidak memberi bekas, tidak mengeluarkan darah, tidak memberi bekas. Nah, pukulan tarbiyah. Ya, kemudian juga tidak mempan yang terakhir ini tadi. Tahapan melaporkan kepada hakim dari pihak dia dan juga hakim perwakilan dari pihak istri untuk berembuk hakim dari laki-laki dan perempuan terkait dengan perkara keduanya, suami istri tadi untuk mendamaikannya. Nah, jika tidak bisa lagi maka yang terakhir adalah tolak. Ya, perceraian yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan rincian-rinciannya. Nah, Kemudian ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an yang ketiga yang wajib diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga suami istri dalam menegakkan al-mawaddah warahmah tadi adalah badlus thiqati wa ihsanidz dhon. Ya, harus suami istri itu saling percaya. Ya, harus ada apa sifat as-thiqah, mencurahkan kepercayaan masing-masing wa ihsanudz dhon dan berbaik sangka. Ya, ini sangat penting sekali karena kalau ada sesuatu ya suudzon atau ketidakpercayaan maka ini benih ya yang akan merusak rumah tangga tersebut secara perlahan-lahan karena sudah tidak ada saling kepercayaan ya sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang naudzubillah kaum awam ya yang misalnya istrinya terlalu banyak keluar rumah ya di zaman fitnah memakai minyak wangi lagi ya tabarruj nah tidak berpakaian hijab yang syar'i tentu fitrah suami akan curiga ya dengan sikap-sikap seperti itu menjadikan suami ya berkurang kepercayaannya atau hilang kepercayaannya atau suudzon ya walaupun ternyata wanita tersebut tidak selingkuh ya tidak melakukan sesuatu ya hubungan dengan lelaki yang lain atau sebaliknya. Tetapi karena sebab seringnya dia keluar dan keluarnya dalam keadaan dia berwangian ya, tabarruj, maka ini hal yang diharamkan. Sehingga ini akan menimbulkan suudzon. Ya. Nah, dan sangkaan yang seperti ini sebenarnya ini bukan suudzon. Kalau apa yang saya contohkan ini bukan suudzon. Ya. Itu don, don yang sudah benar. Ya, tetapi tidak boleh menuduh. Ya, tetapi menasehatinya itu wajib karena itu kesalahan. Seorang istri diharamkan keluar sering-sering keluar rumah dengan bertabarruj dengan memakai wangian karena kalau dicium oleh lelaki yang bukan mahramnya maka dia dihukumi sebagai pezina seperti wanita apa? Al-baghi. Ya, wanita pezina. Fanasallallahu salam al afiyah. Naam, begitu pula suami. Ya, tidak menunjukkan sikap-sikap yang mendatangkan kecurigaan dan ketidakpercayaan istri. Ya, lalu menjadi benih untuk percekcokan di dalam keluarganya. Maka hendaklah masing-masing menunjukkan sikap badlul thiqah, saling percaya dan husnudzan. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an ya wajibnya untuk husnudzan dan menjauhi apa suudzan. Iya. Karena terkadang suami atau istri berlebihan, ya. Sangkaannya itu berlebihan. Dipaksakan. Itu penyakit. Ya, sebagian suami ada yang terlalu pencemburu, berlebihan, tidak di atas apa usul kaidah syariat sehingga dia cemburu dalam hal-hal yang tidak pantas untuk dicemburukan. Ya. Nah, misalnya istri cuma pergi beli korek api di warung kecil karena dia tidak punya korek api di rumah mau memasak. Nah, dicurigai lagi bahwa anti keluar ada demikian demikian curiga-curiga ha, suudzon. Curiga. Ini tidak pantas, berlebihan dan tidak dibangun di atas syariat Islam. Ya, tidak ada dasarnya. Begitu pula istri yang selalu misalnya menuduh suaminya dalam keadaan tidak ada bukti dan suaminya adalah ya orang yang soleh yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala maka itu tidak pantas. Namun jika istri mendapati suaminya dan benar maka wajib berhak dia menasihati suaminya. Nah, bahwa ya suamiku, saya melihat engkau melakukan demikian-demikian. Ya, misalnya engkau melihat perempuan yang cantik, yang tabarruj. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istri yang solehah, istri yang baik. Tidak boleh kemudian suami membentak istrinya, diam kamu. Nah, subhanallah, istrimu adalah istri yang solehah. Kenapa? Karena dia punya kecemburuan. Ya, melihat suaminya melakukan sesuatu yang haram, dia menasehatinya. Ini istri solehah. Nah, barakallahu fikum. Walhasil semua adalah kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada poin yang dinukilkan oleh Syekh Hafidahullah ucapan Imam Ibn Hazm rahimahullah. Kata beliau wal ihsan ila an-nisa fardun wa la yahillu tatabbu'u atharatihinna wa man qadima min safarihi lailan fala yadkhul baitahu illa naharan illa an yasma' an yamna'ahu mani'u mani'udrin Berbuat baik kepada istri adalah fardu wajib dan tidak halal untuk mencari-cari aibnya istri. Barang siapa yang datang dari safarnya pada malam hari, yakni suami ketika bersafar itu jangan dia pulang ke rumahnya di malam hari. Ya. Kalau memang dia pulang di malam hari, jangan dia masuk ke rumahnya. Bermalam di masjid atau di tempat yang lain, nanti besok baru dia masuk ke rumahnya di siang hari. Nah, kecuali ada mani'u udrin, ada penghalang udur yang syar'i terpaksa labas. Dia datang pada malam hari apalagi di zaman sekarang, kepala bahas ada handphone, ya, ada fasilitas yang mudah untuk kita beritakan pada istri kita bahwa saya akan pulang di malam hari, ya, sehingga istri bisa mempersiapkan segala sesuatunya dan kita tidak melihat mendapatkan aibnya nanti. Ya, kenapa dilarang suami itu pulang safar pada malam hari? Karena ilatnya adalah nanti sang suami melihat aib-aib istrinya ya baru bangun, belum berdandan, belum bersiap, ya masih berantakan kamarnya, rumahnya, sehingga ini pemandangan yang tidak menyenangkan, membahagiakan kolbu suaminya, maka dilarang. Itu sebabnya. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang ya. Beliau mengatakan melarang an yatruqar rajulu ahlahu lailan yatakhawwanuhum aw yaltamisu atharatihim. Naam. Bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang suami mengetuk pintu rumahnya di malam hari. Lalu dia mengetahui aib-aib ya atau naam aib-aib dari rumah tangganya. Naam, demikian barakallahu fikum sehingga Rasulullah SAW melarang Ya, dalam lafaz yang lain beliau mengatakan idza atala ahadukum al-ghaibata fala yatruk ahlahu lailan. Apabila seseorang di antara kalian memperpanjang safarnya, ya, maka jangan dia mengetuk pintu keluarganya di malam hari. Nah, ilatnya seperti apa yang disebutkan tadi oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Ini semua dalil bahwa pentingnya untuk saling menjaga antara suami dan istri. Nah, untuk tidak menyebarkan aib masing-masing ya, akan tetapi dirahasiakan, dipelihara, dijaga ya rahasia suami kepada istrinya dan rahasia istri kepada suaminya. Nah, dan tidak boleh mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan. Barakallahu fikum bahkan kekurangan dihadapi dengan kesabaran masing-masing. Karena tidak ada yang sempurna. Istri punya kekurangan, demikian pula suami punya kekurangan. Maka kekurangan itu saling menempel, ya, saling bertaawun untuk ya saling toleransi kemudian uh, upaya untuk menghilangkan dari kekurangan-kekurangan itu dengan bertaawun. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah Poin yang keempat adalah at-tahalli bi khuluqis sabr wa ihtimalil adza. Masing-masing berhias dengan akhlak kesabaran dan tahammul dengan adza. Sabar memikul beban. Ya. Memikul beban dalam kehidupan. Jadi intinya masing-masing wajib ya bersabar. Nah, dan memang sabar ini adalah hal yang berat hal yang pahit. Namun barakallahu fikum ya sabar ini adalah memiliki keutamaan yang sangat besar bahkan tidak ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang paling baik dan paling lapang luas melainkan ketika Allah memberi sifat sabar pada seorang hambanya sebagaimana dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata beliau waman yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah wa man yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Nah, hadis ini dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menjaga kehormatannya iffahnya maka Allah taala akan menjaga pula kehormatannya akan menjadikan dia orang yang terhormat. Barang siapa yang menjaga merasa cukup ya, merasa kaya, maka Allah taala akan menjadikan dia kaya. Nah, ini orang yang qanaah, ya, yang merasa kaya walaupun dia fakir miskin, tapi dia selalu merasa kaya karena nikmat yang Allah taala berikan terlalu banyak. Walaupun dia fakir miskin dalam hal harta, tetapi dia kaya hati yaitu memahami segala nikmat yang diberikan oleh Allah taala sehingga orang yang seperti ini dijadikan oleh Allah taala kaya walaupun dia miskin wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbiruhullah barang siapa yang bersabar ya memaksakan kesabaran itu maka Allah akan menjadikan dia sabar beda dengan yasbir dengan yatasobbar. Yatasobbar di sini dipaksakan. Ya. Maksudnya beban berat sekali tapi dia bekerja keras. Ya, tahammul, memikul beban itu dan memaksakan untuk sabar. Akhirnya Allah taala menjadikan dia orang yang sabar, diberi perangai kesabaran. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada satu pemberian pun atas seorang hamba Allah yang lebih baik dan lebih luas, lebih lapang daripada diberikannya sifat as-sabar kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barakallahu fikum sifat sabar ini wajib kita semua berhias dengannya karena ini adalah akhlak yang mulia yang menjadikan kehidupannya menjadi bahagia, baik kehidupannya sendiri atau kehidupannya bersama istrinya atau lebih-lebih kehidupannya bersama lingkungan masyarakatnya terlebih-lebih lagi dalam kehidupannya bersama negeri negaranya. Nah, maka sifat sabar ini adalah asas dari segala asas ya yang menimbulkan uh, berbagai kebaikan akhlak yang mulia. Nah, dan ini hal yang menakjubkan dari perkara orang yang beriman. Perkara orang yang beriman mengherankan dan menakjubkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebab kesabaran dan syukur. Ya ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu mengherankan perkara orang yang beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh perkaranya baik Ya dan tidaklah hal itu terjadi melainkan kepada orang yang beriman saja. Karena jika dia ditimpa diberi kebahagiaan, kelapangan, ya dia bersyukur kepada Allah taala. Itu adalah kebaikan. Dan sebaliknya jika dia diuji oleh Allah dengan musibah, madarat, kesempitan, merasa sakit, sabar maka dia bersabar. Juga itu adalah kebaikan. Nah, orang-orang yang beriman perkaranya menakjubkan barakallahu fikum. Ini poin yang keempat dan yang kelima adalah al-mas'uliyatul mushtaraka fi bina'i usratin mutakamilah. Naam, dan ini poin yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan ya hak yang berserikat di dalamnya suami dan istri. Naam, yang kelima adalah tanggung jawab di dalam membangun rumah tangga yang sempurna, saling menyempurnakan. Ya, rumah tangga yang paripurna. Bagaimana harus suami dan istri masing-masing memiliki dan memahami, meyakini dalam kolbunya masing-masing ada masuliyah, ada tanggung jawab, masing-masing pemimpin. Suami pemimpin, istri juga pemimpin. Tetapi istri pemimpin di dalam rumah suaminya. Pemimpin dalam rumah suaminya. Barakallahu fikum. Sebagaimana hal ini datang dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma kata beliau ar-rajulu war-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wahia mas'ulatun anhum. Seorang lelaki suami adalah pemimpin atas keluarga rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Jadi suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri kata beliau adalah pemimpin terhadap rumah suaminya dan apa yang ada di dalam rumah itu yakni demikian pula terhadap anaknya. Pemimpin dalam rumah suaminya dan pemimpin terhadap anak-anak suaminya. Perhatikan, ya anak-anak suaminya di sini, suami dari dia, ya apa e, anak dari dia sang istri atau anak dari istri yang lain, atau anak dari istri yang lain, yang suami pernah menikah lalu bercerai atau meninggal istrinya, dia punya anak, berarti duda. Lalu dia menikah dengan seorang wanita. Maka anak-anak suami itu menjadi tanggung jawab istrinya. Ya, selama dia tinggal di dalam rumahnya. Nah, kenapa kita sebutkan ini? Karena terkadang kalau anak tiri itu dianggap bukan anak ya sehingga dalam tanggung jawab kepemimpinan itu dibedakan Fala bahas kalau perbedaan dalam hal cinta itu tidak bisa dipungkiri. Tidak mungkin ya mau disamakan cinta terhadap anaknya sendiri dari rahimnya dengan anak tirinya dari perempuan yang lain. Tidak mungkin. Tapi dalam perlakuan kepemimpinan yang dohir, yang nampak, bukan yang tersembunyi dalam hati, itu wajib untuk di atas keadilan. Ya, Wajib di atas keadilan barakallahu fikum. Yang ini diberi kue makanan ya yang dia juga diberi. Tidak kemudian ini diberi yang anak tiri tidak diberikan. Ya. Atau ini diberi dua yang anak tiri diberi sepotong atau satu saja. Ya. Itu namanya sikap kepemimpinan yang tidak adil. Padahal kedudukan anak ini sama, anaknya suaminya. Anaknya suaminya dari dia atau dari wanita yang lain. Posisinya sama. Sehingga dia adalah pemimpin yang diwajibkan untuk berbuat adil. tum barakallahu fikum. Diwajibkan untuk berbuat adil dalam hal-hal yang dohir yang nampak. Kecuali kalau misalnya sang istri mengeluarkan e, pemberiannya dari harta pribadinya, ya, dari harta pribadinya, dia berikan kepada anaknya sendiri, dia tidak berikan kepada anak tirinya. Wallahu alam besoab, falabas, itu tidak mengapa, karena itu dari hartanya sendiri, bukan dari harta suaminya. Ya, dia berhak untuk memberi pada siapa yang dia inginkan karena hartanya sendiri. Namun jelas dalam hal tarbiyah dan pendidikan ya lebih afdol dia juga memberikan atau dia ketika memberi jangan diperlihatkan pada anak tirinya ini tadi. Ya, dia berikan pada anak-anaknya lalu anak tirinya tidak diberikan dan dia melihatnya. Ini semua adalah bentuk-bentuk tarbiyah dalam mewujudkan apa? keadilan, kemudian mewujudkan uh, mawaddah warahmah dalam keluarga dalam kepemimpinannya masing-masing. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya. Ya, rumah suaminya semua apa dalam rumahnya? Perabot-perabot rumah tangga, ya, semuanya dibersihkan, dirapikan. Itu tugasnya kepemimpinannya istri. Kemudian mengajari anak-anaknya pendidikan. Ya. Tugasnya istri. Wahia mas'ulatun anhum dan yang demikian itu dimintai pertanggungjawaban. Masing-masing kepemimpinan dimintai pertanggung pertanggungjawaban barakallahu fikum. Imam Al-Baghawi rahimahullah taala mengatakan wa ri'ayatur rajuli ahlahu bil qiyami alaihim bil haqqi fi nafaqati wa husnil al ishra. wa ri'ayatul mar'ati fi baiti zawjiha bi husnit tadbir fi amri baitihi li Kata Imam Bagawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis Rasulullah SAW tersebut bahwa kepemimpinan seorang lelaki terhadap keluarganya yaitu dia menegakkan kewajibannya dalam hal nafkah, dalam hal muamalah yang baik, ya, muamalah yang hik, eh, hikmah, lemah lembut dan kepemimpinan istri di dalam rumah suaminya adalah dengan husnul tadbir fi amri baitihi, yaitu mengatur rumah rumahnya ya dengan baik, mengatur rumah suaminya dengan baik. Nah, wa ta'ahudi li khidamihi wa adyafihi dan selalu memperhatikan bagaimana melayani suaminya dan tamu-tamu suaminya. Ya. Jadi kalau ada tamu, tamu suaminya itu juga adalah merupakan kewajiban istri untuk memberi pelayanan kepada tamu-tamu suaminya ini dengan memberi hidangan atau makanan. Nah, karena suaminya sibuk melayani tamunya dengan berdiskusi atau berbicara, membahas ya, maka yang menyiapkan ya hidangan untuk tamu sebagai penghormatan dan pemuliaan adalah istri kita. Nah, maka demikian ya keterangan daripada Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. <clears throat> Kemudian ikhwani fillah azzakumullah juga uh, beliau menukilkan hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi sesungguhnya Allah taala akan bertanya pada setiap pemimpin dari apa yang dia pimpin apakah dia menjaga kepemimpinannya atau melalaikannya hingga hingga sampai pun Allah Subhanahu wa taala akan menanya seseorang suami seorang lelaki tentang kepemimpinan rumah tangganya. Nah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barakallahu fikum. Nah, untuk membentuk keluarga yang bahagia di atas mawaddah warahmah, keluarga yang paripurna, yang mutakamilah, maka kita masing-masingnya harus menegakkan kewajibannya, tanggung jawabnya. Nah, demikian Ikhwani fidina azakumullah Naam lima poin Yang merupakan uh, Hak yang mustarakah Yang berserikat di dalamnya Antara suami dan istri Naam Kemudian Beliau di akhir Pembahasan La ba'as saya Sebutkan secara global Naam Yaitu al-hukuk al tiba ala ar-rabitati az-zawjiyah, hak-hak juga yang ditimbulkan atas ikatan rumah tangga suami istri yang perlu diperhatikan adalah beberapa hal yaitu halul istimta, perkara istimta, yakni bergaul suami istri. Ya. Ini wajib untuk saling dijaga barakallahu fikum kebutuhan rohaniah masing-masing. Ya bukan menjaga kebutuhan lahiriahnya saja tapi rohaniah dalam hal uh, istimta ya saling memuaskan ya suami memuaskan istrinya istrinya memuaskan suaminya sehingga ini adalah tuntutan dalam ikatan rumah tangga ya sebagian atau banyak bahkan rumah tangga setelah berkeluarga awalnya saja ya menjaga nikmat istimta ini tadi, pergaulan suami istri, kebutuhan rohani, tapi setelah berjalan lama-lama sudah tidak ada perhatian. Istri sudah tidak pernah mengurus dirinya, sibuk di dapur, tidak pernah lagi berdandan, suami juga demikian, pulang makan tidur. Nah, tidak ada lagi apa? semangat dalam menegakkan hubungan istimta ini tadi. Padahal ini adalah hal yang sangat mendasar yang menumbuhkan mawaddah warahmah itu tadi. Ya, selain daripada hal-hal yang kita sebutkan tadi, hal yang paling prinsip dan paling menopang untuk menegakkan rumah tangga yang dibangun di atas kasih sayang adalah hak ini tadi. Istimta. Ya, kalau saling mengerti dalam hal ini, maka insya Allah taala hubungan terus akan terjalin kuat. Nah, barakallahu fikum, maka jangan diremehkan hal-hal yang seperti ini. Sehingga masing-masing dituntut ya untuk apa? menjaga dirinya. Ya, bau badannya, penampilannya dijaga masing-masing. Ya, dan kita harus berbagi, saling diskusi. Istriku, apa yang anti tidak senang pada diri saya? Ya. Sang istri juga mengatakan pada suaminya, "Wahai suamiku, apa saja yang engkau tidak senang dariku?" Nah, kemudian setelah mereka berdiskusi, saling terbuka, berbagi, maka setelah itu langkah upaya untuk tidak melanggar. Ya, tidak melanggar. Dan semuanya tentunya fitrahnya senang kalau masing-masing baunya harum. Ya. Itu dijaga, bau harum. Wah, kesibukan apapun dari luar, pulang di rumah tetap ya. Ambil minyak wangi semprot di tangan, sapu di badan, masuk yang dicium oleh istri adalah semburan bau harum. Itu akan membahagiakan. Begitu pula suami masuk melihat istrinya sudah berpenampilan indah. Maka itu poin yang langsung menusuk, menembus dalam kolbu kebahagiaan bahwa istri saya subhanallah memuliakan dan menghargai saya sebagai suami. Tapi kalau sebaliknya subhanallah itu awal-awal per, per percekcokan atau permasalahan problem rumah tangga. Akhirnya nanti saling cuek. Yang penting hidup sama-sama dalam satu rumah. Tidak ada lagi kepedulian. karena Allah salam al Akhirnya apa? Tidak terwujudkan hak-hak yang disebutkan tadi. Nam, ya dan jangan lupa bahwa dasar ini adalah merupakan tujuan utama dalam pernikahan. Apa tadi? Melahirkan anak, menjaga keturunan. Bagaimana mau menjaga keturunan kalau tidak ada perhatian untuk hal itu? Ya, mustimta itu tadi sudah hilang. Sudah pudar. Nah, maka barakallahu fikum ya hal ini merupakan tuntutan dalam kehidupan rumah tangga. Kecuali kalau sudah tua misalnya, sudah menopause ya, dalam Al-Qur'an sudah menopause, ya itu lain atau lelaki yang sudah tua itu udzur yang syar'i. Ya. Yang tidak mampu lagi melayani suaminya dalam hal itu. Nah, itu lain namanya, udur. Tapi kalau masih muda, ya, masih kuat, subhanallah, itu tidak pantas ya untuk dilalaikan. Nah, masing-masing memperhatikan hal tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan barakallahu fikum. Eh, ada yang saya lupa, afwan. Mungkin bagus saya tutup majelis dengan menukilkan atau membacakan hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Yang mungkin sering kita dengarkan namun saya bacakan mengakhiri majelis kita. Nah, yaitu beliau dinikahi oleh Zubair Ibn Al-Awwam. Ya, Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar Siddiq. Beliau <clears throat> suaminya Abu Bakar memiliki kendaraan ya yang dia sang istri Bukan saja melayani suaminya tapi melayani kendaraan suaminya, merawatnya. A'lufu farsahu wa astasqil ma. Aku apa? merawat kuda suamiku dan memberi minum, dirawat, diberi makan dan minum. Ya, sehingga aku harus apa? memikul biji-bijian di atas kepalanya ya dengan disebutkan dengan jarak sulusai farsah dua per tiga farsah yaitu kurang lebih 3,2 kilo 3 kilo lebih dipikul biji-bijian di atas kepalanya Asma ya di kebun suaminya untuk diberi makan kudanya kuda suaminya nah sampai suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan sedang dia pikul bijian itu dia bertemu dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam dan Rasulullah bersama dengan e, sahabat-sahabat uh, Ansor. Maka Rasulullah SAW menghentikan ontanya, kendaraannya, ya, dan mengatakan kepada Asma menawarkan untuk ikut di atas kendaraan. Maksudnya ditandu, ada tandunya, bukan ikhtilat lah, ya, atau bersentuhan. Naudzubillah tidak. Di zaman dulu kendaraan ada tandunya, Paham tandu ya? Rumah-rumah kecilnya di, di atas punggung atau di belakang onta. Lalu masuk di situ. Asma ditawarkan ya oleh Rasulullah karena Rasulullah iba. Begitu beratnya ya, dua, dua tiga kilo lebih. Dia berjalan memikul biji-bijian untuk apa? Memberi makan kuda suaminya. Nah, maka Rasulullah menawarkan ternyata perhatikan sang istri soleha ya menolak. Kenapa? Wadakartu Zubair wa ghiratahu. Karena aku tahu suamiku adalah pencemburu. Pencemburu. Maksudnya dia cemburu, sangat cinta dengan suaminya dan istrinya sehingga dia takut kalau-kalau Asma ini ikut di situ ada para sahabat-sahabat Ansor. Ya, nanti suamiku akan cemburu. Akhirnya dia menolak. Dalam rangka apa? Menjaga suaminya. Nah, ini yang dimaksud tadi hadis al-aud. Aud, menjaga suaminya. Dia tahu suaminya pencemburu, dia tidak senang, maka dia tidak ikut. Ternyata ketika dia sampai di rumah, dia memberitakan pada suaminya kejadian itu, maka suaminya mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau engkau itu ikut ya ya hamlukan nawa kana ashadda alayya min rukubi kama Engkau memikul biji-bijian wahai istriku, itu lebih berat atasku daripada engkau ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau senang ya, lebih memilih istrinya ikut kepada Rasulullah. Karena kenapa? Di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kecemburuan itu tidaklah terjadi insyaallah karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan demikian, seandainya engkau ikut, maka itu lebih ringan ya bagiku daripada engkau tetap memikul biji-bijian itu tadi. Walhasil barakallahu fikum sampai terakhir di dalam akhir hadis beliau mengatakan hatta arsala ilayya Abu Bakar ba'da dzalika bi khadimin takfini siyasatul faras fakan nama ataqani hingga kemudian ayahku Abu Bakar As-Siddiq karena mengetahui tugasku yang berat itu tadi sebagai ayah dia mengutus pembantu ya khusus untuk melayani atau merawat kendaraan suaminya Asma binti Abu Bakar suami putrinya jadi Abu Bakar sebagai orang tua sang perempuan orang tua istri dia mengerti dia tahu bahwa itu kewajiban istri, sebagai istri, putrinya di sisi suaminya. Maka dengan itu dia mengirim pembantu atas biayanya untuk meringankan membantu putrinya dalam melayani suaminya. Dalam hal ini khusus merawat kendaraannya yaitu kuda suaminya. Faka'an nama atakoni. Maka dengan itu seakan-akan ayahku telah memerdekakan aku dari perbudakan. Dan memang barakallahu fikum dalam riwayat yang lain, istri itu indaka awan. Istri-istri itu di sisi suami di sisi suami seperti budak. Ya, seperti budak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Ya. Artinya apa? Budak itu betul-betul melayani tuannya. Melayani tuannya. Nah, maka ini sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua dan khususnya para istri ya untuk bersungguh-sungguh dalam menegakkan ketaatannya kepada suaminya dalam melayani suaminya sebagai bentuk ibadah yang dengan itu akan memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita telah menyampaikan hadis pada nasihat pernikahan yaitu hadis istri yang soleha yang menaati suaminya diperintahkan untuk masuk ke delapan pintu surga sesuai yang dia inginkan. Nah, kalau dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah menjaga ya kehormatan dirinya, dia mentaati suaminya. Maka masuklah engkau ke dalam surga melalui delapan pintu yang engkau inginkan. Subhanallah. Nah, wallahu taala alam biswab. Lebih kurangnya saya mau dimaafkan. Barakallahu fikum kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik akhiru da'wana alhamdulillahirabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh